Dan telah kita sebutkan bahwa jumhur al-ulama menyebutkan bahwa peristiwa perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Namun sebahagian para ulama dan dinukil dari Al-Imam Malik rahimahullah dan dikuatkan oleh Ibn Hazm rahimahullah taala bahwa perang Khaybar terjadi pada tahun ke-6 dan ini disebabkan karena Ibn Hazm memiliki madhab tersendiri dalam menetapkan awal penanggalan Hijriyah. Beliau menganggap bahawa awal penanggalan Hijriyah itu dimulai dari Rabi' anil eh, Rabi' al-awwal atau Rabi'un al-awwal. Yang ini merupakan awal kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Sementara jumhur dari kalangan para ulama mengatakan tidak. Dimajukan yaitu dimulai dari dari Muharram. Dan disebutkan bahwa yang pertama kali menetapkan tarikh yang menetapkan bahwa awal penanggalan itu dari bulan Muharram adalah Ya'la ibnu Umayyah bil Yaman. Dan disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan darinya dengan sanad yang sahih. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir taala. Namun ini penukilan dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Wa qila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali menetapkan penanggalan tersebut adalah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa dzalika fi sanati 16 kama busita dzalika fi mawdhi'in akhar. Dan itu terjadi pada tahun 16 Hijriah sebagaimana yang di dibahas secara rinci di tempat yang lain bukan di kitab ini. Lalu kemudian berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Fasara sallallahu alaihi wa alaihi sallam ilaiha Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar Wastakhlafa ala al-Madinati Numailah Ibn Abdullah al Dan beliau mengangkat sebagai Pengganti beliau yang memimpin kota Madinah adalah Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Jangan ngobrol. Numailah bin Abdullah Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Dan yang masyhur yang masyhur dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Siba' Siba' ibn Urfutah dan bukan Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala bahwa yang diangkat menjadi pengganti beliau adalah Siba' bin Urfutah dan berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ketika beliau datang ke Madinah maka beliau mendapati Siba' bin Urfutah yang memimpin salat al-fajr. Falamma intaha ilaiha maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Khaybar hasaraha hisna hasaraha hisnan hisnan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka mengepung mereka benteng demi benteng hisnan hisnan karena di Khaybar ketika itu itu orang-orang Yahudi mereka adalah para penakutnya jadi setiap mereka menempati satu tempat mereka sudah membuat benteng-benteng yang banyak takut dari serangan. Maka ketika mereka diusir dari Madinah lalu kemudian berkumpul di Khaybar, mereka pun membuat benteng-benteng ini. Mereka membuat benteng-benteng tersebut, benteng yang banyak, berlapis-lapis. Ya. Mereka menyangka bahwa benteng-benteng itu akan menghalangi mereka, yakni ya, akan mencegah para musuh musuh mereka untuk bisa mengalahkan mengalahkan mereka. Padahal benteng-benteng tersebut tidaklah berarti bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah Azza wa Jal menghendaki mereka binasa dimanapun mereka berada. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dia dimanapun kalian berada Kematian pasti akan menjemput kalian. Meskipun kalian berada di di benteng-benteng yang kokoh, di pertahanan-pertahanan yang kuat, tidak akan berarti. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dihancurkannya mereka, maka mereka akan hancur dan mereka akan terkalahkan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Khaybar, beliau mendapati mereka sudah bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat itu memblokir yakni mengepung benteng-benteng tersebut. Yastahuhu Allah azza wa alaihi wa yughannimuh. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menaklukkan dan memberi kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kepada beliau uh, ghanimah harta rampasan perang yang melimpah. Nah, benteng-benteng ini itu benteng-benteng yang yang banyak, masing-masing ada namanya. Masing-masing ada namanya. Di antara benteng yang masyhur yang dianggap mereka adalah benteng yang paling kokoh yang disebut benteng atau hisun marhab. Hisun marhab yang nanti akan kita sebutkan kisah uh, orang yang bernama Marhab ini yang dikenal dari di kalangan Yahudi orang yang pemberani, orang yang tangkas ya, yang pandai berperang. Akan tapi dia nanti mati di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka mengepung benteng ini itu dalam waktu yang cukup lama berhari-hari sehingga itu cukup berat dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan uh, perbekalan makanan ala kadarnya disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Suaid bin Nu'man radhiyallahu anhu bahwa beliau keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Khaybar. Hatta idza kunna bis sahba. Sehingga pada saat kami tiba di daerah As-Sahba, Sahba ini daerah yang mendekati Khaybar, shalla al-'ashr. Maka beliau pun mengerjakan salat al-'ashr, thumma da'a bil azwaj. Kemudian beliau minta untuk di dibukanya perbekalan. perbekalan para sahabat. Falam yu'ta illa bisabiq. Maka tidak diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sawiq. Ya, sawiq. Sawiq ini ya bisa kita katakan roti lah, roti. Ya, adonan roti yang terbuat dari dari terigu atau dari gandum. Ini sawiq. Itulah perbekalan perbekalan para sahabat dalam peperangan tersebut. Ya, jadi nggak bawa nasi kuning, nggak bawa ha, lemper, nggak bawa arm-arm, nggak bawa macam-macam. Jadi bawanya cuma sawyik. Ya, roti. Nah, di Yaman itu ada ada jenis roti mereka sebut guddam mereka sebut guddam roti dari gandum ya itu bertahan e, bertahun-tahun. Bertahun-tahun asal disimpan di tertutup gitu. Ya, biasanya di dijadikan perbekalan para tentara-tentara. Jadi mereka yang melakukan perjalanan perang ini perbekalan mereka. Jadi memang empuk ketika dimakan empuk. Ya, ya enaklah untuk versi mereka enak ya, tanpa sambel tanpa sekedar itu saja. Udam itu. Ya, ketika dimakan empuk. Ini bertahan. Ya. Nah, sehingga ketika peperangan mereka tidak perlu lagi e, menyediakan dapur macam-macam, tinggal membutuhkan air, air sama roti sudah cukup bagi mereka. Ya. Beda dengan orang-orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak bisa hidup katanya. Kalau nah, makan nasi tidak bisa hidup. Apa-apa harus nasi. Nasi pun harus ada teman-temannya, ada kerupuknya, ada macam-macam. Nah, ini perbekalan sawiq. Fa amara bihi fathurri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk di thurri. Thurri itu di ditenggelamkan atau dibasahi dengan air. Jadi sawik ini keras. Sawik ini keras harus di dimasukkan ke air baru lembek dia lembek sama seperti makanan makanan sagunya orang Ambon keras itu nah, dimasukkan ke air baru baru lembek nah, subhanallah fa akala wa akalna maka makanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kami pun makan ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ kemudian setelah itu uh, berdiri untuk mengerjakan salatul maghrib beliau berkumur-kumur kami juga berkumur-kumur dan beliau salat dan beliau tidak mengulangi wuduknya dan dalam peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan kepada para sahabat akan ditaklukannya Khaybar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk memerangi Khaybar. Lalu kami pun mengerjakan salat bersama beliau salat subuh yakni di Khaybar. Tiba di Khaybar kami mengerjakan sholat subuh di kegelapan malam. Farakiba Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa rakiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha. Maka kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraannya. Abu Talha juga demikian, naik kendaraan. Kata Anas bin Malik, aku berboncengan bersama dengan Abu Talha. Fajra Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan kendaraannya di lorong-lorong Khaybar. Ya, di lorong-lorong Khaybar. Wa inna rugbati la tamassu fakhidha Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Saking sempitnya lorong ini sambil berkendaraan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, kata Anas bin Malik lututku itu sampai menyentuh pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani sempit. Masuki daerah tersebut. Falamma dakhala al-qaryata qala ya disebabkan karena banyak benteng-bentengnya jadi lorong-lorong sempit. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya. Maka tatkala beliau memasuki kampung mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan sambil berteriak, "Allahu akbar! Kharibat Khaybar!" Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahul munzirin. Allahu akbar. Ini juga dalil menunjukkan bahwa dalam peperangan kita dianjurkan untuk banyak bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kharibat Khaybar. Hancur Khaybar. Ya, akan rusak Khaybar, yakni akan terkalahkan mereka. Nah, ada dua penjelasan para ulama dalam menafsirkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kharibat Khaybar Yang pertama bahwa ucapan Nabi SAW ini sifatnya doa. Ini yani beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghancurkan dan mengalahkan Khaybar. Penafsiran yang kedua bahwa yang dimaksud perkataan Nabi SAW ini kharibat Khaybar. Bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mewahyukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Khaybar akan hancur. Khaybar akan terkalahkan. Kaum muslimin akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau mengatakan sesungguhnya kami apabila turun di medan pertempuran dari di kampung satu kaum maka akan menjadi buruk paginya orang-orang yang mereka telah diberi peringatan namun mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, mengucapkan ini itu sampai tiga kali. Allahu Akbar, kharibat khaybar. Inna idha nazalna bisahdi qawmin fasa sabahul munzarin. Tiga kali beliau mengucapkannya. Lalu berkata Anas bin Malik radhiyallahu an waqad kharaja al ila a'malihim. Ketika mereka ini karena di pagi hari mereka hendak keluar untuk bekerja, ada yang bawa kampak, ada yang bawa tali, macam-macam. Mereka ingin bekerja di pagi hari. Lalu ketika mereka keluar dari benteng mereka, mereka mengatakan Muhammad, ya. Muhammad wal Khamis, ya. Muhammad wal Khamis. Maksudnya ada Muhammad, ada Muhammad wal Khamis. Khamis maksudnya khamsah, lima kelompok. Karena dalam peperangan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi para sahabat menjadi lima lima bagian. Ya. Kelompok satu, dua, tiga, empat, lima. Sehingga disebut Khamis. Ketika mereka keluar melihat uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berteriak, "Muhammad Al Khamis." Qala wa asadnaha an wah. Lalu kemudian kami pun berhasil menguasai mereka ya, menguasai mereka dengan uh, tanpa perlawanan dari mereka. Nah, dan disebutkan dalam lafaz riwayat al-Imam al-Bukhari Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Khaybar laylan, wa kana idza ata qauman bilailin lam yaqrabhum hatta yusbih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Khaybar itu di malam hari tiba di malam hari dan Nabi alaihi salatu wasallam apabila mendatangi suatu kaum untuk memerangi mereka beliau tidak mendekati mereka hingga di di pagi hari hingga di pagi hari dan itu juga salah satu tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memerangi mereka beliau hendak mendengarkan ada azan enggak dikumandangkan di kampung tersebut. Apabila dikumandangkan azan maka Rasulullah alaihi wasallam menahan diri dan tidak memerangi mereka. Namun apabila tidak dikumandangkan azan di kampung tersebut ini menunjukkan bahwa kampung itu adalah kampung kafir lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Maka ketika di pagi hari setelah Nabi Alaihissalam dan para sahabat mengerjakan salatul fajar, keluarlah orang-orang Yahudi ingin bekerja, bawa cangkul, bawa kapak, macam-macam. Ketika mereka keluar, mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun mengatakan Muhammad wallah, Muhammad wal khamis, Muhammad bersama dengan pasukannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kharibat khaybar Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahul munzarin. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain eh, dalam riwayat Al-Imam Ahmad demikian pula Tabrani dari hadis Abu Talha radhiyallahu anhu beliau mengatakan kuntu radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku berada di belakang Rasulullah alaihi salatu wasallam fasakata anhum hatta idza kana 'inda sahar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan orang-orang Yahudi hingga memasuki waktu sahur waktu sahur wa dhahaba dzar'i ila dzar'i wa dhahaba dzar'i ila zar'i dan ketika yang ini ingin memerah susu hewannya yang ini ingin mendatangi sawahnya untuk uh, bercocok tanam maka di pagi hari itulah agar alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan beliau mengatakan inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahul mundzirin. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin tafadhalu hafizakumullah